Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini hari Kamis tepatnya pada tanggal 29 Muharram tahun 1429 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2008 Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Aqidah Al-Fahawiyah Aqidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Fahawi rahimahullah ta'ala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah yang bertepatan dengan abad 10 Masehi. Yang terakhir kita poin ke berapa? Poin ke-11 yaitu ucapan beliau Khaliqun bila hajah Razikun bila mukna. Bahwa Allah adalah pencipta Tanpa membutuhkan ciptaannya dan Allah adalah pemberi rezeki tanpa ada keberatan, kesulitan. Insya Allah sekarang kita lanjutkan yang poin ke-12. Qalan al lama Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al fahawi rahimahullahu taala mumitun bila makhafah ha'itun bila masyaqqah Kata beliau, Dia Allah yang mematikan makhluk tanpa gentar. Dia yang membangkitkan sesudah kematian tanpa ada kesulitan. Jadi kita masih berbicara tentang akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua potongan kata yang pertama-tama bahwa Allah itu yang mematikan makhluk tanpa gentar. Yang kedua, Allah itu membangkitkan makhluk setelah kematiannya tanpa ada kesulitan. Penjelasan daripada poin yang nomor ke-12 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang atau mematikan dulu orang-orang yang hidup apabila telah sempurna ajal mereka. Dah ajalnya habis, mati. Dan Allah ketika mematikan orang hidup itu bukan karena Allah takut dengan orang yang hidup. Jadi Allah tidak sama dengan manusia. Biasanya kalau kita takut kepada seseorang, kita ingin membunuh orang itu supaya dia mati dan kita merasa aman dari dia. Betul enggak? Kan begitu ya. Biasanya ada lawan yang ditakuti lalu berusaha bagaimana membunuhnya. Membunuh karena takut. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mematikan makhluknya itu bukan karena Allah takut kepada makhluk sehingga Allah mematikannya. Kenapa Allah mematikan? Karena dunia ini ada batasnya. Dunia ada batas. Sesuai dengan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang memang Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim penuh dengan hikmah. Dunia ada batas, sementara akhirat tanpa batas. Dunia tidak kekal, akhirat kekal. Sehingga orang hidup pasti ada yang mati. Jadi Allah mematikan makhluk ini bukan karena Allah takut kepada mereka, bukan karena Allah ingin istirahat dari mereka. Karena seandainya semua makhluk ini kafir dan berusaha memberikan madarat marah bahaya kepada Allah, maka kekafiran mereka dan madarat yang mereka sampaikan kepada Allah itu tidak berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan hamba-hambanya yang taubat. Orang kafir tidak bahaya, silahkan mau kafir. Tapi Allah menginginkan secara syar'i orang berbuat baik. Kemudian potongan yang kedua, baitun bila masyaqqah. Allah nanti akan membangkitkan makhluk setelah kematiannya tanpa ada kesulitan. Ini diantara keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mematikan makhluk dan mereka fana, mereka hilang, mereka menyatu dengan tanah dan menjadi tulang belulang, hancur. Sehingga orang kalau tidak beriman akan mengatakan, bagaimana mungkin Allah akan bisa mengembalikan mereka? Mereka sudah hancur menjadi tulang belulang, menjadi tanah. Tapi hal ini tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang dahulu tidak ada, Allah menjadikan ada mampu. Setelah mereka tidak ada lagi, mengulangi penciptaan lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat nomor 28, "Ma khalaqakum wala ba'tsukum illa nafsin wahidah. Tiadalah penciptaanmu dan tiada pula pembangkitanmu melainkan seperti satu jiwa. Manusia yang banyak seakan-akan satu jiwa, tidak mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah menciptakan dan tidak sulit pula bagi Allah membangkitkan. Mudah bagi Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 27, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih." Dan dialah Allah yang telah memulai penciptaan makhluk. Kemudian dia Allah yang mengulanginya lagi. Dan pengulangan itu lebih mudah atasnya lebih mudah lagi. Berarti di sini mengandung iman kepada hari akhir. Orang kalau pakai akal-akalan itu nanti akan membantah, nggak masuk akal. Karena kita nanti itu oleh Allah dibangkitkan, itu roh saja atau dengan badan. Dengan badan. Inilah yang yang membutuhkan iman itu di sini. Kita dibangkitkan Allah itu ruhan wajah jasadan. Rah sekaligus jasad. Kalau roh saja, jiwa saja, tidak ada tidak ada tidak ada apa? Tidak ada keistimewaan di sana. Semuanya bisa iman gampang. Tapi yang jadi masalah itu Allah membangkitkan kita roh dan badan kita. Maka dari itu banyak di antara mereka-mereka yang lebih mendahulukan logika dan rasio yang menolak. Mereka mengatakan yang dibangkitkan itu adalah roh, jiwa, bukan badan. Dan mereka punya syubhat. Syubhat mereka mereka memegang memegang ayat-ayat yang bisa diartikan ayat yang masih samar-samar, mutasyabihat. Contohnya itu firman Allah Subhanahu wa taala eh, Allah berfirman Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Loh, berarti kan jiwa. Padahal bukan badannya. Bukan hanya jiwa tapi sekaligus badan. Maka dari itu orang kafir nggak beriman. Orang kafir mengatakan sebagaimana di dalam surat Yasin ayat nomor 78, qala may yuhyil 'idhama wa hiya Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur ini? Berarti yang dihidupkan apa? Badan, roh dan badan, bukan roh saja. Orang kafir nggak percaya, masa sudah hancur dihidupkan lagi. Oleh Allah dijawab di surat Yasin ayat 79, "Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah yang akan menghidupkannya adalah zat yang telah menciptakannya pada kali pertama. Kamu dulu tidak ada, Allah menjadikan ada. Setelah tidak ada, Allah mengembalikan lagi penciptaannya dan itu sangat mudah bagi Allah. Jadi bangkit. Hanya saja nanti hari kiamat apakah badan yang ini ataukah badan yang lain itu khilaf di kalangan ulama. Bahkan ulama mengatakan badannya ya badan yang ini, cuman kekuatannya berbeda. Sehingga sanggup untuk menahan panasnya sengatan matahari di padang mahsyar yang berada di atas kepala. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan membangkitkan kita tanpa ada kesulitan. Berarti ini iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini sangat prinsip yang menjadikan orang itu baik dan istiqomah karena iman kepada hari akhir. Siapapun kita, apapun perbuatan kita, kita akan mati dan kita akan mendapatkan balasan. Dan itu selalu kita baca di dalam surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari semalam. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja, penguasa, pemilik pada hari pembalasan. Kalau kita melihat di surat Yasin, surat Yasin itu indah sekali. Mulai dari ayat 77 sampai ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang, penantang yang nyata. Jadi Allah ini mengajak kita untuk berpikir. Kita diciptakan dari air mani yang hina, setelah kita lahir kita menyombongkan diri. Maksudnya Allah di sini yang kamu sombongkan apa? Kamu ingat dulu siapa kamu. Jangan sampai kita menjadi seperti kacang lupa kulitnya. Kita dulu adalah air mani yang hina. Kalau kena apa namanya? Kena sarung itu dicuci. Walaupun tidak najis tapi kotor. Kamu dulu siapa? Kamu dulu air mani yang kamu sombongkan apa? Sebelum lahir kita air mani, setelah lahir tubuh kita penuh dengan kotoran. Setelah mati jadi bangkai. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi bagaimana bentuk pembangkangan manusia. Wa masalam wa nasiya falqa. Qala may yuhyil idama Wahiyaramim Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Ini diantara bentuk penentangan manusia. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dia meragukan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lupa kejadiannya. Dia dulu tidak ada, Allah menjadikan ada. Akhirnya dengan berani manusia mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? sudah hancur, luluh. Sudah selesai. Kehidupannya ya kehidupan saja. Rahim ibu mengeluarkan anak, setelah itu bumi menelan menelannya. Itu kan orang-orang ateis kan gitu. Mahia illa arhamun tadfa' wa ardun tabla'. Dunia ini hakikatnya adalah rahim ibu mengeluarkan anak, lalu tumbuh jadi besar dan akhirnya masuk ke dalam tanah, selesai. Itu bentuk penentangan manusia. Lalu oleh Allah dijawab di ayat nomor 79, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa fi kulli khalqin 'alim." Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan dia Tuhan itu Maha mengetahui tentang segala makhluk. Yang menghidupkan ya Allah. Dulu kamu tidak ada, Allah menjadikan kamu ada. Pengulangan itu gampang. Jangan ragu. Jangan sampai kita ragu kebangkitan. Maka dari itu kita beramal. Ada orang yang ragu-ragu. Apakah nanti setelah mati itu ada kiamat apa tidak ya? Ada surga atau neraka ya? Ada orang ragu-ragu. Lalu dia mengatakan, wis lebih baik kita amal saja. Seandainya nanti tidak ada, ya tidak apa-apa. Seandainya ada, Alhamdulillah kita sudah beramal. Nah ini kafir. Iman itu tidak seperti itu. Iman itu bukan seandainya. Yang penting amal saja. Barangkali ternyata ternyata surga itu ada, kan alhamdulillah. Nah, iman harus mantap yakin surga itu ada, neraka itu ada. Hari pembalasan itu ada. Dan subhanallah masalah ini tidak ada khilaf di kalangan di kalangan semua agama, terutama agama-agama samawi agama Yahudi, Nasrani, kemudian juga agama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan di ayat nomor 80, "Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun." Ini Allah mem, apa namanya mengajak kita untuk pakai logika, kias analog. Apa itu? Yaitu Tuhan Allah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu Kira-kira perumpamaan apa yang bisa kita ambil di sini? Hubungannya apa dengan kebangkitan manusia setelah mati? Ini kadang orang heran hubungannya apa ini? Karena hubungannya sangat tampak sekali. Allah itu bisa menjadikan sesuatu dari kebalikannya kayu yang hijau berarti kayu yang yang masih basah yang di dalamnya banyak air kayu hijau yang basah yang banyak air Allah bisa menjadikan api timbul daripadanya air dengan api hakikatnya itu nggak bisa ketemu tapi Allah bisa kayu yang hijau yang banyak airnya kalau Allah berkehendak bisa dijadikan api dinyalakan bisa nggak? bisa dinyalakan. Seperti itu. Jadi sesuatu yang tampaknya mustahil bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat nomor 81, "Awalaysa khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum?" Bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, dia berkuasa dan dialah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Ini juga Allah mengajak kita memakai logika. Langit dan bumi yang sangat besar, Allah itu menciptakannya dengan mudah. Apalagi kita yang kecil-kecil seperti ini, tentu lebih mudah lagi. Kita ini dibandingkan alam semesta ibaratnya adalah sel-sel, para sel kita ini dibandingkan alam semesta. Kalau kita mau merenungkan eksistensi kita, kita lihat aja air mani yang keluar dari seorang laki-laki satu tetes air mani. Di dalam satu tetes air mani itu ada berapa sel di dalamnya? Ada bermiliar-miliar sel. Kita di dunia ini, kita belum bicara alam semesta ya, bicara dunia aja. Yang kita pinjak bumi yang kita pinjak Ibaratnya bumi ini adalah satu tetes air mani. Dan kita ibaratnya adalah sel-sel yang berada di dalamnya. Kecil. nggak ada artinya gitu, nggak ada eksistensinya. Ibaratnya adalah kita ini kelereng yang dibuang di tengah lautan yang sangat dalam. Dibuang hilang kemana tidak ada. Kecil. Kalau sombong itu sangat keterlaluan. Yang kita sombongkan apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita lagi di dalam ayat nomor 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka jadilah iya. Jadi Allah itu ada kun fayakun. Jadi jadi selesai. Fa subhanalladzi fi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Walhasil ikhwan wa akhwati rahimakumullah tentang kebangkitan setelah mati ini insyaallah kita yakin. Apalagi di Quran juga banyak contohnya. Di Al-Baqarah saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ada kurang lebih lima perumpamaan. Lima perumpamaan. Yaitu ayat beberapa ayat sebelum ayat kursi. Itu ada beberapa perumpamaan tentang orang yang waktu itu melihat negeri yang sudah hancur. Dia mengatakan negeri nggak mungkin oleh Allah di, di apa namanya dihidupkan lagi. Lalu orang tersebut oleh Allah diwafatkan 100 tahun. Setelah 100 tahun dia bangun. Dia menyangka baru setengah hari. Karena dia waktu tidurnya pagi, dia bangunnya sore. Dia menyangka tidurnya setengah hari. Lalu dia diperintahkan untuk melihat melihat uh, makanannya. Dia bawa makanan. Makanannya masih utuh. Ini yang menjadikan dia itu yakin bahwa tidur cuma setengah hari. Makanannya masih utuh, nggak rusak. Padahal berapa tahun dia ditidurkan oleh Allah, dimatikan 100 tahun. Lalu oleh Allah diperintahkan untuk melihat kepada keledainya. Ternyata keledainya sudah hancur tulang belulang. Lalu Allah disusun lagi tulangnya, kemudian dagingnya jadi keledai lagi. Subhanallah. Barulah dia yakin Allah membangkitkan orang setelah mati. Kemudian juga Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah tadi yakinkan tentang kebangkitan. Oleh Allah diperintahkan untuk mengambil empat ekor burung yang berlainan jenis Empat ekor burung disembelih semuanya dicampur jadi satu. Tulangnya, darahnya, kemudian apa bulunya campur jadi satu. Kemudian ditaruh di empat tempat gunung. Lalu bila disuruh manggil. Dan subhanallah burung itu masing-masing menyatu dengan bagian tubuhnya. Menyatu masing-masing. Kemudian setelah itu berjalan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan disebutkan dalam tafsir kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Burung yang satu diberikan kepala, temannya tidak mau minta kepalanya dia. Seperti itu. Subhanallah. Jadi tulang belulang yang telah bercerai-berai dikumpulkan oleh Allah, daging yang telah tercabik-cabik disatukan oleh Allah, kemudian yang telah menyatu dengan tanah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rambut-rambut yang kesana kemari oleh Allah diadakan lagi dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terlalu banyak ayat-ayat yang berbicara seperti ini, di antaranya di surat Ar-Rum ayat nomor 25. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Sekali seruan aja kumpul lagi. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 68 wa nufikha fis-sur sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun ini tentang tiupan sangkakala tiupan yang pertama tiupan kebinasaan tiupan kedua langsung bangkit dari kuburnya berdiri langsung terkejap Kemudian juga di surat Yasin pula ayat nomor 51 dan 52 wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yasilun qalu ya wailana man ba'athana min marqatina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sataqal mursalun hadha ma wa'ada ar-rahman wa sataqal mursalun sekali panggilan semuanya bangkit berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 Allah mengatakan ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawiya banana. Dikembalikan lagi oleh Allah ciptaannya yang berbeda-beda dan seterusnya. Terlalu banyak ayat-ayat yang seperti ini. Inilah inti daripada pembahasan poin nomor ke-12 bahwa Allah akan mematikan makhluk bukan karena Allah takut tapi karena hikmah. Karena bahwa dunia ini ada batasnya dan Allah akan membangkitkan makhluk, tidak ada kesulitan dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini tentang kekuasaan Allah dan tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, poin yang nomor 13. Ucapan beliau, mazala Fi sifatihi qatiman qabla khalqih lam yazdad fi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan ini poin ini penting ya poin-poin setelahnya itu adalah merupakan penjelasan dari poin ini ini masih bicara tentang Allah. Siapa Allah itu? Allah senantiasa memiliki sifat-sifatnya. Sebelum menciptakan makhluk-makhluknya. Sifat Allah tidak bertambah sama sekali dengan wujudnya makhluk yang sebelumnya bukan menjadi sifatnya. Sebagaimana dia memiliki sifat-sifat itu semenjak azali, demikian pula dia selalu memiliki sifat-sifat itu secara abadi. Penjelasan secara global, maksudnya Allah itu dari dulu sebelum ada apa-apa, kan mula-mula ada Allah kan, sebelum ada apa-apa. Kan yang lalu kita bahas bahwa Allah itu al-awwal falaisa qablahu syai'. Qadimun bila ibtida. Allah itu adalah yang awal. Allah sudah ada tanpa permulaan. Sebelum ada sesuatu Allah sudah ada. Allah yang saat itu dengan Allah yang saat ini dan Allah ke depan, Allah itu tetap nggak berubah. Sebelum adanya sesuatu, sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah adalah Maha Pencipta. Bukan berarti Allah itu dikatakan maha pencipta setelah Allah menciptakan. Jelas enggak? Jelas ya? Jadi Allah sebelum menciptakan apa-apa, Allah itu adalah maha pencipta. Bukan berarti nama maha pencipta ini baru ada setelah Allah menciptakan. Demikian pula Allah itu maha pengampun. Sebelum ada orang berbuat dosa yang diampuni. Semenjak dahulu kala Allah adalah pengampun. Ada orang berdosa, tidak ada orang berdosa, bahkan tidak ada makhluknya pun Allah dalam Maha Pengampun. Bukan berarti Allah Maha Pengampun ini baru ada nama tersebut, sifat tersebut setelah ada orang berbuat dosa lalu minta ampun lalu diampuni, tidak. Jadi sifat Allah itu adalah azali. Sifat Allah itu sudah ada semenjak adanya Allah. Dan sifat Allah ini abadi sebagaimana keabadian Allah. Iya kan? Berbeda dengan kita. Kita dikatakan pemaaf kalau kita memaafkan orang salah. Sebelum kita memaafkan orang salah, kita tidak dikatakan sebagai pemaaf. Kalau Allah tidak, Allah dari dulu adalah Allah yang sekarang sama, tidak ada bedanya. Mari kita lihat bagaimana penjelasan sifat ini secara terperinci. Yang jelas pembicaraan pada poin yang nomor ke-13 ini hampir sama dengan poin-poin setelahnya yaitu huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah al-awwal yang sudah ada semenjak sebelum ada sesuatu tanpa permulaan dan Allah adalah al-akhir. Allah yang kekal tetap ada setelah tidak adanya sesuatu dan Allah tanpa batas selama-lamanya abadi. Karena Allah itu adalah azali, azali itu qadim, awal. Kalau abadi itu akhir. Karena Allah itu adalah awal dan akhir, maka sifat Allah juga awal dan akhir. Mudah-mudahan penjelasan ini, penjelasan ini bisa ditangkap. Ini penting sekali, ikhwan fillah rahimakumullah wa akhwat. Karena nanti kalau kita masuk kepada kelompok-kelompok yang lainnya banyak pemikiran. Dan kita tidak bahas itu supaya tidak bingung. Kita bahas akidah ahli sunnah wal jamaah itu kayak gini. Seperti itu. Kemudian sifat Allah itu ada dua macam yang lalu sempat disinggung. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Dobitnya apa? Kriterianya apa? Kapan sifat dikatakan sifat zat? Kapan sifat dikatakan sifat fi'il? Kalau sifat datiyah itu yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berpisah, tidak berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat zat itu dobitnya, kriterianya hiya sifatul mulazimatu li zatihi subhanahu wa ta'ala allati la tanfaqu anhu subhanahu wa ta'ala. Sifat zat itu adalah sifat yang ada bersama-sama zatnya Allah dan tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti sifat al-hayah, sifat kehidupan. Sifat kehidupan adalah sifat zatnya Allah. Allah Maha hidup. Ini menyatu dengan diri Allah. Demikian pula sifat al-ilmu, sifat ilmu Allah itu alim, maha mengetahui. Ini bersama-sama zatnya Allah. Kemudian juga sifat al-qudratu, kekuasaan, kemampuan. Ini juga merupakan sifat zatnya Allah yang menyatu dengan diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dari Allah. Kemudian sifat as-sam'u wal basaru, pendengaran dan penglihatan. Sifat zatnya Allah yang tidak berpisah daripada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat zat. Jelas ya? Kemudian kalau sifat fi'il atau sifat fi'liyah atau sifatul af'al Dobitnya, kriterianya itu hiyallati tata'allaku bil masyiati wal ikhtiyar. Ini adalah sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah yang berhubungan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat ini dilakukan Allah kapan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Allah turun ke langit dunia. Ya kan? Kapan Allah menghendaki, Allah turun. Disebutkan dalam hadis Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian sifat istiwa Allah bersemayam di atas aras. Ini fi'liyah, perbuatan Allah. Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan. Kemudian sifat Allah berupa menghidupkan dan mematikan. terus menerus. Ada orang hidup, ada orang mati dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sifat benci, sifat cinta dan yang lain-lainnya. Yang jelas sifat ini berkaitan dengan kehendak Allah, keinginan Allah, berkaitan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, Allah marah, Allah ridha kapan Allah menghendakinya. Jadi tidak tidak menyatu dengan zatnya Allah ketika Allah melakukan hal itu. Secara jenis, secara jenis itu sudah ada semenjak dahulu kala. Semenjak dahulu kala sebelum Allah ridho kepada kita, Allah sudah punya sifat ridho. Tapi secara perbuatan itu tergantung kehendak Allah. Kapan Allah ridho, kapan Allah tidak. Contohnya Allah berbicara. Semenjak dahulu kala, semenjak adanya Allah, Allah adalah berbicara, maha berbicara. Cuman pembicaraannya apa, materinya apa, itu tergantung kehendak Allah. Jelas atau sulit? Gampang atau mudah? Kalau sifat zat itu apa? yang berkaitan dengan zat Allah, tidak berpisah daripada zat Allah. Kalau kita ambil contoh yang mudah ya, walillahil matalul a'la, Allah Maha Tinggi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Cuma sekedar memudahkan pemahaman saja. Kalau sifat zat itu seperti kita ya, seperti mata. Itu menyatu dengan diri kita. Semenjak kita ada, kita sudah ada mata, telinga, mulut, seperti itu. Itu sifat zat kita. Berkaitan dengan bentuk penciptaan kita. Demikian pula sifat zat Allah walillahil madalul a'la yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sifat fi'il berkaitan dengan perbuatan kita. Saya ngomong ini adalah perbuatan saya. Allah semenjak dahulu kala maha berbicara. Tapi kapan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Jelas? Atau agak sulit? Kalau agak sulit dipahami, kita kembali kepada matanya saja bahwa Allah itu semenjak dahulu kala sebelum menciptakan apapun Allah telah memiliki semua sifatnya dan sifat yang telah dimiliki Allah semenjak dahulu kala itu adalah sifat yang kekal selama-lamanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah itu tidak bertambah sedikit pun dengan adanya ciptaan-ciptaan, dengan adanya makhluk-makhluk. Kalau gitu jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Insya Allah diperjelas oleh poin-poin yang berikutnya. Kita masuk aja poin ke-14 karena itu juga penjelasan daripada poin yang ke-13. Yaitu ucapan beliau qauluhu rahimahullahu taala laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala fi ihdathil bariyati istafada ismal bari Nama Allah sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta. Bukannya baru diperoleh setelah adanya penciptaan. Dan nama Allah sebagai Al-Bari Bukannya baru diperoleh setelah adanya bariyah makhluk atau manusia. Sebenarnya kata-kata al-bari dan al-khaliq itu hampir mirip. Hampir mirip saja, sama-sama penciptanya. Hanya ada yang mengatakan kalau khaliq itu menciptakan, kalau al-bari itu mengadakan. Walhasil intinya hampir sama, mirip. Nah, ini penjelasan poin yang ke-13 tadi. Allah itu sudah punya nama al khalik dan Al-Bari sebelum Allah menciptakan apapun. Bukannya Allah dikatakan al khalik setelah Allah menciptakan. Bukannya Allah dikatakan Al-Bari setelah Allah mengadakan. Kalau ini jelas kan? jelas sekali ya. Alhamdulillah. Jadi Allah itu tidak berubah semenjak dahulu kala sebelum menciptakan apapun tidak berubah. Dan Poin ke-14 ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat nomor 24. Wallahul khaliqul bari'u. Dialah Allah yang Maha Pencipta lagi Maha mengadakan. Kemudian poin yang nomor ke-15 ini juga hampir mirip lanjutannya pula. Yaitu ucapan beliau lahu ma'nar rububiyyah wala marbub wa ma'nal khaliq wala makhluk. Allah itu memiliki sifat rububiyah. Rububiyah ya. Yang lalu sempat kita bahas, rububiyah itu maknanya adalah Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Cuma di tempat antum itu terjemahannya salah. Dia memiliki sifat rububiyah pengatur apa itu? setelahnya dan bukannya diatur. Itu salah terjemahannya. Dan dia Maha Pencipta, terus apa? Bukannya dicipta. Itu terjemahannya salah. Terjemahan yang benar, dia memiliki sifat rububiyah pengatur sebelum ada yang diatur. Dia memiliki sifat rububiyah, sifat pengatur sebelum ada yang diatur. Dan dia maha pencipta Sebelum ada yang diciptakan Jadi ini masih sambungan yang tadi Kalau kita lihat artinya itu Seperti itu Jadi sama dengan tadi Jadi Allah itu sudah mempunyai sifat rububiyah Pencipta Pemilik, pengatur Sebelum ada yang diciptakan sebelum ada yang dimiliki, sebelum ada yang diatur. Ketika Allah masih apa namanya? Ketika Allah waktu belum ada makhluk. Nanti akan kita bahas makhluk apa yang pertama oleh Allah diciptakan. Yang antum tahu apa? Makhluk yang pertama oleh Allah diciptakan. Ada beda pendapat di kalangan ulama, sebagian mengatakan al-qalam, pena, sebagian mengatakan arsh singgasana. Nanti kita bahas pada saatnya. Demikian pula Allah itu adalah Maha Pencipta sebelum ada yang diciptakan. Ini hanya apa namanya penjelasan yang tadi. Ya, mungkin saya kira itu aja, cukup. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Jadi ini kita masih banyak berbicara tentang Allah, Allah, Allah dan nanti poin-poin setelahnya kita mulai masuk pembahasan masalah takdir juga. Masalah takdir. Wallahu alam itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau akhwat lewat SMS silahkan nomor saya 0816 429 6227. Kalau ikhwan silahkan lewat tulisan. Ini akhwat ada yang memberi informasi Afwan Ustaz, speaker di tempat akhwat mati. Jazakallahu khairan. Speaker di tempat akhwat mati, ya. Iya. Speakernya di tempat akhwat mati. Ini SMS-nya dikirim jam setengah enam. Baru dibaca jam enam seperempat. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Apakah tidak mengambil hadis ahad sebagai landasan akidah itu berarti menyimpang. Mohon penjelasannya jazakumullah khair. Ya. Jadi mengenai hadis ahad ya. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak sampai ke derajat mutawatir. Hadis itu dikatakan mutawatir definisinya ma rawahu adatun katsir tuhilul 'ada tawatu'ahum 'alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil mereka itu bersepakat untuk berbohong. Mustahil mereka sepakat untuk bohong. Perawi banyak dari berbagai negara dari mereka ke atasnya dan seterusnya itu perawinya banyak dari berbagai tempat yang berjauhan. Yang tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk bohong. Itu mutawatir. Adapun yang di bawah itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu dan yang lainnya. Ikhwanu wa akhwati rahimakumullah. Memang di dalam ilmu usul fikih kita nanti akan mendapatkan dalam masalah dalil-dalil itu ada dalil yang qat'iyatu tsubut qat'iyatu ad-dilalah ada juga yang dhanniyatut tsubut dhanniyatu ad-dilalah yang pertama-tama yang tsubut qat'iyatu ad dilalah yang keberadaan nas itu adalah qat'i, pasti, tidak ada khilaf. Keberadaannya itu pasti tidak ada khilaf. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Al-Qur'an. Ada khilaf atau tidak Quran itu? Tidak ada khilaf. Quran itu adalah qat'iyatu as tsubut keberadaannya, kebenarannya pasti tidak ada khilaf. Demikian juga hadis-hadis mutawatir yang jumlahnya cuma beberapa saja bisa dihitung. Hadis mutawatir itu cuma beberapa saja bisa dihitung. Itu itu tubuh keberadaannya pasti. Nah, ketika keberadaan pasti ini harus kita ambil. Cuman sebelum kita apa namanya memastikan segi pendalilannya maka kita perlu mengkaji lagi qat'iyatu ad-dilalah. Apakah segi pendalilannya itu pasti ataukah segi pendalilannya itu hilang? Apakah maknanya itu sudah pasti sepakat ataukah maknanya hilang? Ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Kalau maknanya pasti, nggak ada khilaf, itu wajib diimani kalau tidak kafir. Berarti ini adalah dalil yang qat'iyatut tubuh, qat'iyatu ad-dilalah. Keberadaannya pasti kemudian hukumnya pasti tidak ada khilaf. Contohnya apa? Contohnya tentang kewajiban sholat, sholat wajib. Dalilnya pasti, kemudian segi pendalilannya juga pasti. Betul kan? Apalagi terus? Masalah zakat. Zakat itu pasti. Tidak ada khilaf, dalilnya pasti, hukumnya pasti. Cuman perincian-perinciannya nanti ada beda. Yang kedua itu doniyatu at-tubut keberadaan dalil itu masih bersifat don. Bersifat don itu berarti dia tidak sampai ke derajat mutawatir. Itu hadis ahad. Itu memang doni betul. Hadis ahad itu doni bukan kotai. Tidak bisa dipastikan. Tidak. Kemudian sudah doni setelah itu lagi dunia itu dilalah Segi pendalilannya pun masih banyak berbeda pendapat. Maknanya pun masih banyak hilaf Bisa dimaknai gini, bisa dimaknai itu. Nah, yang kedua ini dunia tubuh, dunia itu dilalah ini kita harus lapang dada kalau ada masalah ya. Seperti itu. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua, terus bagaimana masalah akidah? Nah, kalau masalah akidah maka kita harus milih salah satunya. Kita milih akidah yang mana. Kalau kita milih akidah ahli sunnah wal jamaah dan memang itu yang harus kita pilih, ya kita mengikuti akidahnya ahli sunnah seperti apa. Contohnya seperti kebangkitan dari kubur atau adab kubur. Itu dari segi hadis walaupun itu adalah ahad, tapi adalah akidah kita, tidak boleh dibohongi. Kalau kita menyalahi itu, berarti kita bukan berpemahaman ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah telah dibukukan dan mereka membukukan itu karena saat itu banyak kelompok-kelompok menyimpang sehingga perlu dibukukan untuk menerangkan inilah akidah Rasulullah dan sahabat. Jelas keterangannya. Apa agak berat sedikit? Terutama masalah kotiyah dan masalah doniyah. Bagi yang pertama dengar mungkin agak berat sedikit. Yang jelas kesimpulannya akidah kita ahli sunnah wal jamaah selama hadis itu adalah hadis sahih maka dia adalah hujjah diamalkan baik dalam akidah ataupun dalam hukum. Kesimpulannya itu saja. Karena kalau kita mengatakan hadis ahad tidak dijadikan hujjah dalam akidah dan dalam hukum maka Islam ini akan runtuh. Karena hadis hadis apa namanya? Hadis mutawatir sedikit sekali. Seperti perincian salat. Salat itu bacanya setelah takbiratul ihram doa istiftah. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca surah. Bacaannya rukuk, bacaannya sujud. Itu di Quran ada enggak? Enggak ada. Hadis mutawatir ada enggak? Enggak ada. Tapi adanya di hadis ahad. Kalau Anda mengatakan itu bukan hujah, ya nanti Anda salah seenaknya saja. Saya hanya ikuti cara salatnya Quran. Yang penting pokok ada kiam, ada rukuk, ada sujud. Itulah namanya salat. apa ah, ya Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya hadis ahad itu adalah hujah baik dalam akidah ataupun dalam amal perbuatan, dalam hukum. Seperti itu. Kalau ada yang lainnya mau ditanyakan kontrol. Kalau ikhwan baik kertas saja ya. Kalau akhwat silakan kirim SMS mungkin ada keterangan tadi yang belum jelas, silakan antum tanyakan. Kita sudah berapa kali pertemuan kita pahami ini? 8 kali ya. Baru 8 kali. Alhamdulillah. Sabar dulu. Insya Allah nanti ke dalam. Bagi yang masih merasa sulit, insya Allah ke dalam nanti mudah. Karena biasanya yang pertama itu agak berat. Tapi kalau kita sabar, kedua, ketiga, akhirnya nyambung. Saya dulu ketika belajar asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, pertama belajar itu pusing Tidak paham sama sekali. Dan subhanallah waktu itu ketika ada daurah di Jawa Tengah yang isi itu langsung pakar akidah, pakar asma dan sifat. Beliau doktor dalam masalah akidah, lebih khusus masalah asma dan sifat. Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi. Antum kalau ingin mendapatkan kitab-kitab beliau tentang asma dan sifat, itu bisa didapat, didapatkan di Maktabah Syamilah di internet ya www.samila itu antum ketik aja Muhammad Khalifah At-Tamimi antum klik nanti keluar kitab-kitab beliau yang bisa didownload secara gratis kitab masalah asma dan sifat luar biasa ketika beliau menjelaskan waktu itu beliau menjelaskannya pakai kitab kitabnya beliau sendiri bagikan ke kita kemudian juga kitab namanya risalah Tadmuriyah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika beliau menjelaskan itu ya Allah enggak paham. Pusing rasanya. Wah, ini berat. Padahal kita sudah tiga tahun belajar di Lipia Jakarta. Tapi ketika kena pakarnya ini enggak nyambung. Tapi saya punya keinginan keras, harus bisa. Bismillah. Malam bangun berdoa kepada Allah Ya Allah berilah saya pemahaman Ya Allah Allah dan sifat Terus Tanya-tanya kepada teman-teman Tidak paham tanya Tanya, tanya, tanya Belajar, belajar, belajar Akhirnya dalam daurah itu Mendapat ranking satu Masalah asma dan sifat Mendapat nilai 100 Alhamdulillah Dan setelah paham asma dan sifat Itu tambah mantap Pemahaman kita, akidah tentang Allah itu tambah mantap. Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam asma dan sifat akidah yang paling memuaskan, paling memuaskan. Betul. Saya sudah belajar banyak akidah yang lain-lainnya tidak memuaskan sama tidak berbobot. Bahkan cenderung main-main. Yang dibahas cuma kola pulan, kola pulan. Tapi kola Allah, kola Rasulullah diabaikan. Ahli sunnah wal jamaah memuaskan. Kalau ada orang yang nuduh ahli sunnah wal jamaah itu akidahnya menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak benar, sama sekali tidak. Berarti dia nggak paham dengan ahli sunnah wal jamaah. Apalagi orang yang nuduh Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dengan dirinya, dia nggak kenal Ibnu Taimiyah. Dan saya khawatir kalau ada orang itu menjelek-jelekan Ibnu Taimiyah, itu orang Syiah, hati-hati, orang Rafidhah. Orang Syiah atau yang terpengaruh oleh Syiah. Karena Ibnu Taimiyah itu membantah Syiah dengan bantahan yang tidak ada taranya. Habis tidak kuat bernapas mereka. Nah, untuk menjatuhkan fatwa-fatwa beliau, maka dijatuhkan dulu orangnya. Kalau orangnya telah jatuh, dikafirkan, otomatis fatwanya semuanya jatuh. Ibnu Taimiyah itu masya Allah ulama yang ilmunya mendalam dan keikhlas betul, ikhlas betul. Dan sikapnya sportif. Ketika beda pendapat sportif, ketika menjelaskan kebenaran penuh dengan akhlak, penuh dengan sopan, arif bijaksana Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Jadi mengenai asma dan sifat ini sabar dulu, insya Allah mudah-mudahan tidak ada sulit ini ada pertanyaan lagi, sifat Maha Pengampun dan Pemaaf Allah bedanya di mana? Jazakallahu khair. Ya. Kalau pengampun itu kan Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Kalau pemaaf itu kan Al-Afu. Ya intinya ya hampir mirip ya, hampir mirip. Sama dengan kita minta ampun kepada Allah atau kita minta maaf kepada Allah, sama saja kan? Kita salah ya Allah maafkan hamba. Kita salah ya Allah ampuni hamba. Itu hampir mirip. Sama dengan al khalik dan al-bari, hampir mirip. Nanti ada perbedaannya di lain waktu. Karena perbedaan yang sangat tipis itu agak sulit menjelaskannya. Tapi intinya hampir sama. Yang jelas kalau kita merasa bersalah, lalu kita minta maaf pada Allah, itu sama dengan kita minta ampun kepada Allah. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada ibunda Aisyah kalau ketemu Lailatul Qadar doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan hamba. Ini sama dengan minta ampun bagi Allah. Tapi kalau bagi manusia berbeda. Kalau kita memaafkan, tidak mengampuni, karena memaafkan itu terbatas bagi kita. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan kita. Tapi kalau mengampuni itu berkaitan dengan kesalahan kepada Allah. Lebih khusus lagi. Kemudian ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz jika kita berniat puasa tiga hari dalam satu bulan. Dan pada hari ketiga tanggal 15 kita ada undangan walimah. Ustaz kira-kira apa yang lebih baik kita meneruskan puasa atau mengikutinya menggantinya pada tanggal 16 oh ya. Jadi pertanyaannya kita puasa diundang orang walima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana sha'iman falyad'u, wa man kana muftiran falyat'am." Kalau kita puasa diundang orang, maka kita tidak perlu batalkan puasa kita, cukup mendoakan mereka. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, itu aja. Kalau kita nggak puasa silakan makan. Jadi tidak harus membatalkan. Hadir ya hadir walimah. Tapi membatalkan puasa tidak. Kecuali kalau sahibul bed itu sengaja mengundang kita untuk makan-makan. Sengaja kita yang dituju untuk makan-makan. Yaitu kita puasa ya nggak cocok. Masa kita diundang makan, dituju kita diundang untuk makan, kita malah puasa. Ini gimana sih? Mau saya ngundang kamu makan, kamu puasa. Apalagi dia sudah menyembelih onta demi kita. Kita tak tak puasa. Nah kalau itu jangan. Tapi kalau wali kan diundang orang banyak. Cuman kita aja yang puasa, enggak tersinggung tuan rumahnya. Malah terima kasih, alhamdulillah kamu datang, Syukur ya, jazakallahu khair. Jadi begitu. Jadi tidak harus dibatalkan. Assalamualaikum Ustaz, tolong diulang alamat websitenya. Syukron. Website atau HP? Hah? Oh, Syamila. Syamila Itu tulisannya apa ya? S H A M S H A M E LAA. Kalau tidak salah ya. Hah? Terus dot. Ada yang ingat? Soalnya saya itu tulis bahasa Arab kalau saya. Saya ketik bahasa Arab. Syamilah gitu. Saya tidak nulis bahasa Indonesia ini. saya ketik bahasa Arabnya. Ada yang ingat? Anunya. Allah Harna ingat alamatnya. Anda cari aja di Google atau Yahoo Syamilah S H A L eh, M S H A M E L A A. Insyaallah ketemu nanti. Di situ ada sekarang ini kurang lebih ada 5000 kitab gratis. Dan itu juga ada programnya, bisa di-download programnya. Beberapa waktu yang lalu itu baru 2000, sekarang sudah mencapai 5000 kitab. Dan untuk pencarian itu enak, sangat membantu, amat sangat membantu. Ada masalah apa tinggal ngetik aja dari di kitab apa kita mau cari atau kitab semuanya 5000 kitab. Iya, betul. Zaman sekarang itu ngarang kitab gampang. Betul. Antum mau ngarang kitab masalah jihad, antum ketik aja. Fikhul jihad, klik 5000 kitab. Dapat bahan dari 5000 rujukan. Daftar pustaka 5000 kitab, kan meyakinkan. Daftar pustakanya aja separuh kitab. Ya. Tinggal copy paste, copy paste, copy paste ya, diputar digini-ginikan aja jadi kitab. Itu nikmat dari Allah di depan mata. Tinggal mau atau tidak, mau. Kalau dulu Imam Bukhari itu keliling satu hadis satu bulan, ya. Kita 5000 kitab beberapa detik. Ini ada pertanyaan lagi. Ya sama ya, alamat websitenya wallahu alam, mungkin itu dulu. Saya kira cukup, insyaallah disambung lagi hari Kamis depan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya ya Rabb kami sungguh kami telah menganiaya diri kami jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi ya Rabb kami kami telah beriman kepadamu Ampunilah dosa-dosa kami Dan selamatkanlah kami dari api neraka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma hdina li ahsanil akhlaq La yahdi li ahsaniha illa anta Wasrif anna say'aha La yasrif anna say'aha illa anta Ya Allah Tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik Tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali engkau Dan hindarkanlah kami daripada akhlak yang buruk Tidak ada yang menghindarkan kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau Rabbana fir wali walidina Warhamhumma kamarukayana siwara Ya Allah ampunilah kami, ibu dan bapak kami Sayangilah mereka Bagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kami masih kecil Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wahai Allah yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah kami mohon kepadamu husnul khatimah akhir umur yang baik kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah akhir umur yang buruk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم